Sehingga tidak dibeda-bedakan. Apakah yang wajib ataupun yang sifatnya anjuran, dua-duanya sunnah. Harus kita hormati. Yang wajib kita muliakan, yang sifatnya anjuran pun harus kita hormati, kita muliakan, jangan kita remehkan. Karena semuanya ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian sudah dibawakan sekian ayat yang memerintahkan kita untuk mengikuti ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan terakhir kita baca adalah hadis Irbad bin Sariyah. Yang Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada para sahabat yang mengena di hati mereka. Menyebabkan hati mereka bergetar dan air mata mereka bercucuran. Sehingga mereka berkata, Ya Rasulullah, ka'annaha موعظة مودع فأوصنا Ya Rasulullah Seakan-akan nasihat ini nasihat perpisahan Berikan kepada kami wasiat Pesan-pesan Maka Rasulullah SAW memberikan pesan kepada mereka Memberikan wasiat Dan wasiat bukan perintah biasa Wasiat lebih dari sekedar perintah Di dalam tafsir ayat Allah yang menyatakan dalikum wasakum bihi demikianlah kami wasiatkan pada kalian disebutkan oleh Ibnu Atiyah makna wasiyah al-amr al-muakkad al-muqarrar perintah yang ditegaskan dan ditetapkan berarti bukan perintah biasa pesan dari nabi pesan aku berpesan pada kalian Ternyata pesannya adalah usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah. Atas kalian untuk bertakwa kepada Allah dan dengar taat pada penguasa kalian walaupun yang memimpin kalian adalah turunan budak dari Habasyah. Kemudian beliau memberikan tautiah. Memberikan pijakan dasar untuk wasiat berikutnya. Apa pijakan dasarnya? untuk mewasiatkan dengan wasiat berikutnya qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira siapa yang hidup di antara kalian nanti sepeninggalku akan menyaksikan ikhtilafan katsira akan menyaksikan perselisihan yang banyak pertikaian yang banyak pertentangan yang banyak Fa'alaikum bisunnati. Maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Berarti setelah wasiat takwa dan wasiat untuk taat pada penguasa fil ma'ruf. Wasiat ketiga dikaitkan dengan ikhtilafan kezira. Dikaitkan dengan perselisihan yang banyak Nanti kalian akan menyaksikan. Memang sekarang Masya Allah. Di zaman para sahabat. Nabi masih hidup aman. Tidak ada ikhtilaf. Perselisihan sedikit saja. Datang kepada Nabi ya Rasulullah. Kami berbeda pendapat. Selesai. Dalam beberapa menit saja. Selesai. Mengapa? Rasulullah SAW masih hidup. Mereka merujuk kepada Nabi. Nanti sepeninggalku akan terjadi ikhtilafan kesira perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti wasiat Nabi yang paling penting adalah berpegang dengan ajaran beliau Berpegang dengan ajaran beliau artinya berpegang dengan Quran was sunnah. Berpegang dengan semua yang diajarkan. Artinya hendaklah kalian berjalan dengan dalil. Hendaklah berbicara dengan dalil. Hendaklah bersikap dengan dalil. Jangan aspun asal bunyi. Jangan asal mengerjakan. Jangan asik asal ikut-ikutan. Ahlu sunnah tidak mengenal ta'asub. Ahlu sunnah tidak mengenal taklid. Ahlu sunnah tidak mengenal cara membebek pada siapapun. Hendaklah bisunnati kata Nabi. Hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku, dengan ajaranku. Karena ikhtilafan kesira tadi akan berbagai macam bentuk pendapat-pendapat, ucapan-ucapan, omongan-omongan, sikap-sikap yang bertentangan. Fa'alaikum bisunnati. Berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, lastu tarikan syai'an karena Rasulullah SAW ya'mal bihi illa amiltu bihi. Wa inni la akhsha In taraktu syai'an min amrihi an azir. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, aku tidak akan meninggalkan satu pun yang Rasulullah SAW kerjakan kecuali aku akan mengikutinya. Aku khawatir kalau aku meninggalkan satu saja dari yang Rasulullah SAW ajarkan, aku khawatir aku akan menyimpang. Aku khawatir aku akan sesat. Dari mana? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa kalau aku lepas dari sunnah Nabi aku akan sesat. Dari mana? Dari ayat-ayat yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Masih ingat apa saja ayatnya? Di antaranya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di antara ucapan Allah Subhanahu wa taala wa in tuti'uhu tahtadu kalau kalian mengikutinya kalian terbimbing itu mafhum mafhum khalafahnya berarti kalau tidak mengikuti bimbingan Nabi tersesat Lawannya ihtida adalah balal. Lawannya terbimbing adalah sesat. Kata Allah, intuti'uhu. Kalau kalian taati dia, kalian terbimbing. Berarti mafhum mukhalafahnya, mana sebaliknya, kalau tidak mengikuti beliau, akan tersesat. Satu. Yang kedua, ancaman Allah swt. wa taala alladzina yukhalifuna an amrih hendaklah hati-hati orang yang menyelisihi perintah beliau perintah Nabi SAW antusibahum fitnah akan tertimpa fitnah atau tertimpa azab yang pedis ternyata fitnahnya juga penyimpangan dan kekufuran al fitnah kufur sesat menyimpang Berarti ancaman ini maknanya siapa yang menyelisihi jalan Rasul hati-hatilah akan tertimpa kesesatan, penyimpangan.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 Kata Allah, wa yattabi' sabilil mu'minin dan mengikuti jalan selain jalannya orang mukmin. Apa jalannya orang mukmin? Jalannya orang mukmin pelajari, kerjakan. Apa yang sudah didapat dari Nabi, amalkan. Itu jalan orang mukmin. Tetapi Allah ancamkan kepada mereka, mereka yang yusyakikir Rasul, menyelisihi jalan Rasul, dan tidak mengikuti caranya orang-orang yang beriman. Kata Allah, wallihi wa tawalla. Kami akan palingkan dia kemana dia berpaling. Dan ayat-ayat lain yang semakna dengan ini. Siapa yang menyelisihi jalan Rasul terancam dengan kesesatan. Maka wajarlah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu orang yang paling alim setelah nabinya alaihi salatu wassalam. Orang yang paling dekat dengan nabinya, yang paling paham tentang agama dari gurunya dari Rasulullah SAW. Berkata, aku gak akan tinggalkan satu sunnah pun yang Rasulullah kerjakan kecuali aku akan kerjakan. Karena kalau aku meninggalkannya, aku khawatir aku akan sesat. Aku khawatir aku akan menyimpang. Seperti ancaman-ancaman tadi. Siapa yang menyelisihi jalan Rasul. Kapan diucapkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu kalimat ini diucapkan ketika Abu Bakar memegang tampuk pimpinan khilafah telah dibaiat oleh kaum muslimin sebagai khalifah Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebelum wafatnya sudah memberangkatkan Jais Usama. Sudah memberangkatkan pasukan yang dipimpin oleh Usama ibni Zaid, Hibbu Rasulullah ibni Hibbi Rasulullah, kekasih Rasulullah SAW, kecintaan Rasulullah, anaknya kecintaan Rasulullah. Usama ibni Zaid, kecintaan Nabi, anaknya kecintaan Nabi. Baru berumur 17 tahun berangkat pasukan tadi. Belum jauh Rasulullah wafat. Maka pasukan tadi kembali. Karena mendengar Rasulullah SAW wafat, pasukan tadi kembali. Setelah Abu Bakar dibayar menjadi khalifah. Maka Abu Bakar mengatakan dengan perintah pertamanya. Perintah khalifah yang pertama. Jais Usama berangkat. Pasukan Usama berangkat. Maka para sahabat gelisah. Ya Amirul Mukminin, ya Khalifatul Rasulullah. Apakah kita akan memberangkatkan pasukan ke luar negeri? Sedangkan di dalam negeri dalam keadaan kacau. Dengan berita meninggalnya Rasulullah SAW, goncang masyarakat muslimin. Sebagian orang, sebagian kaum ada yang murtad. Bagaimana mungkin kita mengirimkan tentara ke luar negeri sedangkan dalam negeri tidak kondusif? Cara berpikir wajar sesungguhnya. Tetapi Abu Bakar Siddiq menyatakan, Wallahi aku tidak akan meninggalkan satu perintah pun dari perintah Nabi. Aku nggak akan menggagalkan sesuatu yang sudah terucap dari Rasulullah SAW. Rasulullah bilang berangkat sebelum wafatnya. Maka saya penggantinya berkata berangkat. Tidak peduli apapun yang terjadi. Aku khawatir kalau aku tinggalkan satu sunnah dari sunnah-sunnah Nabi. Satu perintah dari perintah-perintah Nabi. Aku khawatir akan sesat. Artinya. Amr. An-Nabi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Alias sunnah Tidak bisa dikalahkan dengan ra'yu. Gak bisa dikalahkan. Bukankah, bukankah, bukankah. tidak bisa. Masyarakat berkata, bukankah di negeri kita masih dalam keadaan tidak kondusif? Bukankah demikian-demikian? Kata Abu Bakar, perintah Nabi berangkat, saya berkata berangkat. Sunnah Nabi mengatakan berangkat, maka saya pun berkata berangkat. Saya enggak mungkin meninggalkan perintah Nabi atau menyalahkan perintah Nabi. Nabi ini seorang Rasul yang diutus oleh Allah. Yuha ilaihi wahyu. Diberi wahyu kepadanya dengan wahyu. Maka tidak mungkin akan salah. Ini kehebatan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu maka pasukan Usama tetap berangkat. Ternyata sadaqa Abu Bakrin. Sungguh benar Abu Bakar, sungguh benar Abu Bakar. Kata Abu Hurairah, "Laula Abu Bakrin, laula Abu Bakrin, laula Abu Bakrin." Kata para sahabat, "Bah, ya Abu Hurairah, cukup ya Abu Hurairah, jangan berlebihan, cukup." Kalau saja bukan karena Abu Bakar, kalau saja bukan karena Abu Bakar. ya Abu Hurairah, cukup ya Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, lihatlah. Kalau saja bukan Abu Bakar yang mengatakan berangkat, apa yang terjadi? Ternyata dengan pasukan ini berangkat Jais Usama. Berangkat yang tadinya mau murtad tidak jadi murtad. Ternyata pasukan muslimin tetap solid. Musyrikin kufar yang ada di Syam Begitu melihat pasukan Usama datang dalam keadaan dipimpin oleh seorang anak muda 17 tahun. Mereka berkata pemimpinnya baru berumur 17 tahun. Artinya masa depan mereka cemerlang. Santri-santri kita 17 tahun masih nakal. Masih main bola masih. Ini udah mimpin pasukan tentara. Artinya mereka melihat betapa hebatnya kaum muslimin, maka mereka kalah sebelum perang. Tadinya mengira, lihatlah pimpinan mereka telah mati. Pasti mereka akan jatuh mentalnya, pasti mereka akan begini. Mari kita serang ketika mereka dalam keadaan lemah. Belum habis kata-kata, pasukan datang dalam keadaan tidak berubah sedikit pun. Dan semua suku-suku, kabilah-kabilah yang dilewati oleh pasukan Usama tidak jadi untuk murtad. Tadinya berpikir untuk murtad ternyata kaum muslimin masih solid, masih kokoh, masih kuat. Laula Abu Bakrin, kalau saja bukan karena Abu Bakar, mungkin semua ini sudah pada murtad. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ikhwan ibn kembali kepada pembahasan. Abu Bakar Siddiq walaupun beliau menyatakan pada kasus tertentu tetapi yang diucapkannya kaidah. Yang diucapkannya adalah kaidah pemikiran dasar Islam. Aku tidak akan meninggalkan satu perintah Nabi, satu ucapan Nabi, satu amalan Nabi yang beliau kerjakan kemudian aku tinggalkan tidak akan aku khawatir kalau aku tinggalkan satu saja aku akan menyimpang aksya In taraktu syai'an min amrihi an azir. Allaqa Ibn Battah. Ucapan Abu Bakar dikomentari oleh Ibn Battah Al-Uqbani. Rahimahullahu ta'ala. Hada ya ikhwani as-siddiqul akbar. Ini wahai saudara-saudaraku as-siddiqul akbar. Abu Bakar as-siddiq yang paling besar. As-siddiq yang paling benar, yang paling besar. Karena sedikun banyak. Siddiqun. Sebagaimana Allah katakan tentang mereka, mereka alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina والصديقين والشهداء والصالحين wahasuna ulaika rafiqa Orang-orang yang Allah beri nikmat mereka terdiri dari para anbiya, wasiddiqin, wasyuhada, wasalihin. Taib para siddiqun, ayyuhum akbar, siapa di antara para siddiqin yang paling besar? Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga dijuluki As-Siddiqul Akbar oleh Ibnu Battah. Kata Ibnu Battah, lihatlah As-Siddiqul Akbar Abu Bakar Siddiq yatakhawwaf ala nafsihi min az-zayg dia mengkhawatirkan dirinya mengkhawatirkan dirinya akan menyimpang kalau dia menyelisihi perintah dari perintah Rasulullah SAW. Famadha asa an yakuna min zamanin adha ahluhu yastahzi'una binabiyihim. Abu Bakar Siddiq mengkhawatirkan dirinya akan sesat kalau meninggalkan satu saja dari sunnah. Maka kata Ibnu Battah, bagaimana di zaman kita sekarang ini yang orang-orangnya memperolok-olokkan sunnah, meremehkan sunnah, mentertawakan sunnah Nabi mereka, wabima biawamirihi dan mentertawakan perintah-perintah Nabi. Abu Bakar meninggalkan satu saja khawatir sesat. Ternyata orang-orang belakangan di zaman Ibnu Battah sudah mulai banyak yang memperolok-olok agama. Itu di zaman Ibnu Battah. Apalagi di zaman kita sekarang ini. Ini sunnah tak penting. Ini sunnah nanti sajalah. Ini kan bukan inti dari agama mulai diremehkan. Adha ahluhu yastahzi'una binabiyihim. Mulai mereka orang orang yang justru memperolok-olokkan perintah Nabi mereka. Yatabahawna bi mukhalafatihi wa yaskharuna bi sunnatihi. Mereka berbangga-bangga dengan sesuatu yang menyelisihi sunnah. Dan mereka justru mentertawakan sunnah. As-Siddiqul Akbar mengkhawatirkan dirinya sesat ketika meninggalkan satu sunnah saja. Nabi berkata, Jais Usamah berangkat, aku pun tidak akan menyelisihi. Aku pun berkata sama, Jais Usamah berangkat, aku nggak peduli. Tapi bukankah, bukankah, aku tidak peduli. Walaupun anjing-anjing Madinah mempermainkan gelang-gelang kaki istri-istri Rasulullah, aku akan tetap mengatakan pasukan Usamah berangkat. Alhamdulillah apakah maknanya hakiki walaupun anjing-anjing Madinah benar-benar anjing-anjing Madinah atau bisa bermakna walaupun orang-orang Yahudi di Madinah mempermainkan gelang-gelang kaki istri Rasulullah aku tetap mengatakan berangkat masuk Musa. Mengapa? Karena Nabi bilang berangkat, saya nggak mungkin bilang jangan berangkat. Kalau Nabi mengatakan berangkat, nggak mungkin aku berkata jangan. Aku akan berkata seperti Rasulullah SAW berkata. Berkatlah. Alhamdulillah. Dalam negeri aman. Di luar negeri juga aman. Karena sikap yang tegas. Dari Abu Bakar Siddiq terhadap sunnah. Kembali kepada kitab. Ucapan Ibn Battah al-Ukbari. Rahimahullah ta'ala. Adapun orang hari ini. Mereka justru memperolok-olokkan sunnah dan kemudian berbangga-bangga yataba hauna berbangga-bangga bimukhalafatihi berbangga-bangga dengan yang selain sunnah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nas'alullah ismah min az-zalal kita meminta kepada Allah perlindungan dari penyimpangan. Wa najata min su'il amal. Dan kita meminta kepada Allah keselamatan dari kejelekan amalan. Qala Umar Ibn Abdul Aziz. Yang berikutnya berkata Umar Ibn Abdul Aziz. Rahimahullahu ta'ala. La ra'ya li ahadin ma sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kata Umar bin Abdul Aziz, tidak ada ro'yu siapapun. Nggak ada pendapat siapapun bersama sunnah yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW. Kalau sudah ada sunnah, maka tidak diterima pendapat siapapun. Ini manhaj. Ini manhaj ahli sunnah. Kalau sudah ada sunnatin sannaha Rasulullah SAW sudah ada sunnah yang digariskan, yang dicontohkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka nggak ada pendapat siapapun yang bisa diterima. Fulan berkata, tapi sebaiknya begini. Nggak ada. Yang lain berkata, tapi saya pikir kalau begini lebih bagus. Enggak. Kalau sudah ada sunnah, maka sunnah yang dipegang. La ra'ya li ahadin ma'a sunnatin Rasulullah. Gak ada pendapat siapapun yang bisa diterima kalau sudah ada sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ucapan siapa ini? Ucapan khalifah yang lurus Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala. Dinukil dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Yang berikutnya ucapan Abu Qilabah. Qala idza haddatsatir rajulu bisunnah faqala da'na min hadha wa had kitabullah fa'lam annahu dal. Kata Abu Qilabah, kalau seseorang menyampaikan sebuah hadis, sebuah sunnah, kemudian orang yang diberi hujah dengan sunnah berkata, "Da'na min hadza wa kitabullah." Tinggalkan kita dari hadis-hadis. Coba bawakan dalil dari Quran. Maka orang itu sesat, kata Bukilaba. Kalau ada orang yang diberi sunnah, ini sunnah. Kemudian dia berkata, da'na min hada. Tinggalkan kita dari sunnah ini. Saya minta dalilnya dari Allah. Saya minta dari Quran. Ketahuilah bahwa orang itu sesat. Tegas sekali beliau katakan, "Fa'lam annahu dhal." Ketahuilah bahwa dia sesat. Mengapa sesat? Karena tidak mungkin mereka menolak sunnah kecuali orang sesat. Dan tidak mungkin membeda-bedakan. Tinggalkan sunnah. Aku butuhnya Quran. Ya pasti sesat. Mengapa? Karena dalam Al-Quran betapa banyaknya perintah-perintah untuk mengikuti sunnah. Betapa banyaknya ayat-ayat di dalam Quran yang menyuruh untuk mentaati Nabi. Allah wa ati'ur Rasul. Fattabi'u, ikutilah ajaran Rasul. Dan ayat-ayat yang kemarin kita baca, semuanya memerintahkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kalau mengikuti sunnah Nabi, dia terbimbing kata Allah. Fa in dah tahtadu. Juga ayat yang mengancam, wal yahzar alladina yukhalifuna an amri. Hati-hati orang yang berani menyelisihi sunnah. Ada juga dalam Al-Quran yang mengancam lebih keras lagi dengan neraka jahanam, yaitu bagi mereka yang menyelisihi jalan Nabi. ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا siapa yang mencari jalan lain selain jalan sunnah Nabi dan tidak mau mengikuti jalannya orang mukmin maka kami akan palingkan dia dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, bukan sepuluh, bukan dua puluh. Dalil yang menyuruh kaum muslimin untuk mengikuti sunnah Nabi. Kemudian dikasih sunnah, nolak. Dikasih hadis sahih, menolak dan berkata, saya ingin dari kitabullah. Oh, otaknya sudah rusak. Hatinya sudah ada zaid. Fi qulubihim zaid Ima dia ingkar sunnah. Bisa jadi dia pengingkar sunnah yang mengatasnamakan diri mereka sebagai kitabiyun, Quraniyun. Kami golongan Quran. Kami golongan kitab. Kalau dikasih hadis tidak mau, maunya dalil dari kitab. Maunya dalil dari Quran. Ketahuilah kata Abu Qilabah. Fa'lam annahu dhal Ketahuilah bahwa dia sesat. Ucapannya, kami golongan Quran kata. Ucapan mereka kami golongan kitabiyun kata. Mengapa? Karena di dalam kitabullah sekian banyak perintah-perintah untuk mengikuti sunnah. Tidak mungkin mereka menolak sunnah kalau mengikuti Al-Quran. Gak mungkin mereka menolak hadis sahih. Kalau mereka berpegang dengan Quran, berarti mereka juga tidak berpegang dengan Quran. Pengakuan mereka bahwa kami golongan Quran kadzabun asyir. Kadzabun asyir, pendusta lagi jahat. Hati-hati bahasa-bahasa seperti itu. Ada pula pengingkar sunnah yang kelas dua Kalau hadis mereka tidak tolak 100%. Diterima oleh mereka. Tapi mereka berkata, kalau Allah yang melarang, haram. Tapi kalau Nabi yang melarang, itu cuma makruh saja, nggak sampai haram. Kok bisa? Mengatakan seperti itu, ini semi ingkar sunnah. Semu, semu, separuh ingkar sunnah. Sebaliknya, kalau perintah dari Quran wajib. Tapi kalau Nabi yang menyuruh ini ada sunnah, nah, itu nggak wajib. Karena Nabi yang nyuruh. Lalu terus kenapa? Kalau Nabi yang nyuruh. Allah, wa atiur rasul. Taatilah Allah, taat taatilah rasul. Berarti siapa yang mentaati rasul, berarti dia mentaati Allah. Siapa yang bermaksiat kepada rasul, dia bermaksiat kepada Allah. Hukumnya sama. Bermaksiat kepada Allah haram. Bermaksiat kepada Nabi juga haram. Siapa bilang kalau Nabi yang memerintahkan amr kalau itu perintah maka itu hanya anjuran saja, mustahab saja. Kalau Nabi melarang naha, maka itu hanya makruh saja. Tiga. Hadisnya sahih, disahihkan oleh para ulama. Rasulullah SAW bersabda, Innama harrama Rasulullah mislama harrama Allah. Sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah sama dengan apa yang diharamkan oleh Allah. Apa hukumnya? Saya tanya pada kalian, apa hukumnya makan daging kucing? Daging anjing? Hah? Haram. Apa ada dalam Quran? Di dalam Al-Quran, daman masfuhan, lahma khinzirin, daging babi, apalagi maitah, bangkai, wa ma'uhilla li ghairillah. Nggak ada kan dalam Al-Quran. Sehingga di Indramayu, di Indramayu sini, tetangga kalian, ada satu pondok yang demonstrasi bersama-sama makan anjing dengan bangga berkata bahwa ini tidak haram. Siapa yang mengatakan haram bawa dalilnya dari Quran. Karena tidak ada di Quran. Auzubillah minadhdhalal. Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan. Kesalahan di mana? Pada mereka ini. Pada manhaj. Kesalahannya pada manhaj. Dikira bahwa sunnah itu terpisah dari Quran. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu yang langsung nafsan sarihan. Yang langsung nafsnya dari Allah. Dan Allah menurunkan wahyu langsung kepada Rasulullah SAW dari ucapan Rasulullah SAW. Maka Allah katakan, La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Berarti yang diucapkan oleh Nabi wahyu juga. Hadis wahyu, Al-Quran juga wahyu. Asal terbukti sahih itu ucapan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengharamkan binatang yang bertaring seperti anjing dan kucing tadi. Rasulullah SAW mengharamkan keledai yang jinak yang dipekerjakan di rumah-rumah tidak boleh dimakan. Kemudian Rasulullah SAW mengharamkan asya'a beberapa perkara. Kemudian beliau berkata, La yushikanna rajulun syab'an ala arikatihi. Sebentar lagi akan muncul orang yang kenyang. Bersandar di dipan-dipannya. Di mebel-mebelnya. Ketika datang hadis dari hadisku. Dia berkata bainana wa bainakum kitabullah. Ma wajadna fihi min halalin nistahlalnah. Wa ma wajadna fihi min haramin haramnah. Nanti akan muncul orang yang kenyang, bersandar di dipan-dipannya. Ketika datang hadis, dia tolak dengan berkata, antara kami dan kamu Al-Quran. Apa yang ada dalamnya haram kita haramkan. Apa yang ada dalamnya halal kita halalkan. Cukup. Kata Nabi, innama harrama Rasulullah misla ma harrama Allah. Sesungguhnya yang diharamkan oleh Rasulullah seperti yang diharamkan oleh Allah. Sama. Karena menentang Nabi berarti menentang yang mengutusnya. Ya. Bermaksiat kepada Nabi berarti bermaksiat kepada Allah. muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada ucapan Abu Qilabah. Apa kata Abu Qilabah tadi? Jika seseorang berkata dengan membawakan sunnah, kemudian orang itu menolak dengan berkata, da'na min hada wahab kitab Allah tinggalkan aku dari hadis itu coba berikan kitab Allah maka orang ini dal kalimat Abu Kilabah dikomentari oleh Ad-Dahabi kata Imam Ad-Dahabi wa idza ra'aital mutakallim al-mubtadi' kalau engkau lihat seorang yang mubtadi' ahli kalam disampaikan sunnah disampaikan ayat dia tolak. Da'na minal kitabi wala sunnah. Tinggalkan kami dari Quran, tinggalkan kami dari sunnah. Kami pengen dijelaskan secara akal. Hatil akal. Ada nggak orang seperti itu? Ada. Jenis lain lagi. Dikasih ayat nggak puas. Dikasih Quran nggak puas. Dikasih sunnah juga nggak puas. Coba terangkan secara akal. Masuk akal gak itu? Kalau ada orang yang begini, kata Zahabi, fa'alam annahu Abu Jahal. Ketahuilah bahwa orang ini Abu Jahlin, bapak kebodohan. Sudah dikasih hujah, sudah dikasih dalil dari Quran dan Sunnah, masih berkata, had akal. Coba terangkan secara akal. Maka ini Abu Jahlin, bapak kebodohan. وإذا رأيت السالك الطريق التوحيدي yang ketiga kalau ada seseorang yang mengikuti aliran wahdatul wujud sufi yang ekstrim yang berkata da'na minal aqli wan naql tinggalkan kami dari nukilan-nukilan tinggalkan kami dari pikiran-pikiran coba berikan kepada kami zauq perasaan bukti setelah dauk wal wujud. Dikasih dalil Quran, tidak terima. Dikasih dalil sunnah, nggak puas. Dikasih penjelasan secara akal, jelas. Ia menjawab, tinggalkan semua itu. Coba rasakan dalam hatimu. Coba rasakan. Apa pantas yang seperti ini? Apa ini bisa kita terima dengan hati kita? Fa'lam annahu iblis Kata Az-Zahabi. Ada orang yang begini. Ketahuilah bahwa dia adalah iblis. Qad bi suratil bashar. Iblis yang berbentuk manusia. Au halafi Atau iblis sudah merasuk di manusia tersebut. Fa'in jabun minhu fahrum. Kalau kamu takut, lari segera. Wa illa kalau kamu berani, fasra'hu. Fasra'hu, kalahkan dia jatuhkan dia, duduki dadanya dan bacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. ruqyah sudah enggak waras sudah majnun apa maknanya majnun junna terkena jin. Ikhwanudinahazakumullah, ucapan beliau-beliau ini menerangkan manhaj ahlus sunnah adalah sami'na wa ta'na Ma Allah wa qala Rasul. Kalau sudah ada dalil dari sunnah cukup. Karena jelas Al-Quran menyuruh untuk mengikuti sunnah. Tidak perlu berkata, sebentar itu kan sunnah. Had dalam Quran. Ini to'al. Sudah ada keanehan pada dia, sudah ada zaid. Apalagi ternyata dikasih Quran dan Sunnah masih nggak terima, minta akal. Bahwa Abu Jahal, Fa'lam anahu Abu Jahal. Apalagi dikasih keterangan yang masuk akal pun tidak terima. Minta wajid wadzawq. Fa'lam annahu iblis. Ketahuilah bahwa dia iblis yang merasuk pada manusia. Kalau kamu takut lari. Audzubillah minasyaitonir rajim. Kalau kamu berani, jatuhkan dia, duduki dadanya, bacakan ayat kursi. Ikhwan ibn azakumullah kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang billahi taala.